Terakhir pada asilah ya, tentang alamatul ismi dan juga ya, huruf-huruf hafad. Hmm. Kemudian yang berikutnya masih ada satu faedah terkait dengan ibn ya, sebelum membahas yang lain faidatun satu faidah takunul alifu walamu syamsiyatan wa qamariyatan alif lam alif dan lam atau alif lam itu keadaannya ada dua yakni syamsiyah dan qamariyah syamsiyah dan Qomariyah pada alif lamnya. Fa in udghimat bima ba'daha jika alif lam itu diidghamkan diidghamkan idgham ya dimasukkan dulu ya, di pernah belajar tajwid ada istilah idgham ya, jadi di, dimasukkan pada huruf sesudahnya satu huruf kemudian dia dimasukkan pada huruf sesudahnya menjadi apa mengikuti huruf sesudahnya itu idgham jadi jika alif lam itu diidghamkan pada huruf sesudahnya fahiya syamsiyatun maka <coughs> alif lam tersebut adalah syamsiyah wa in uzhirat dan jika alif lam itu diisharkan ditampakkan, maknanya ishar ditampak, menampakkan ya. Fahya qamariyatun, maka alif lam itu termasuk yang qamariyah atau merupakan qamariyah. jika alif lam itu ditampakkan atau diisharkan maka dia qamariyah. Ini. Kama naqulu sebagaimana kita katakan dicontohkan di sini karena tadi disebut syamsiah dan qamariyah maka dicontohkan dengan asalnya tersebut ya. dikatakan apa asyamsu ya. asyamsu kemudian al qamaru ini jadi alif lam masuk pada syamsun menjadi ash syamsun jadi asalnya alif lam masuk pada syamsun kemudian lamnya yaitu gham ke huruf sinnya menjadi ash syamsu kalau al komaru alif lam masuk pada komarun dan tetap tampak lamnya al komaru ini yang asyamsu lamnya masuk pada huruf sesudahnya yaitu huruf shin dalam lafat ini adapun yang al komaru lamnya tetap tampak tidak masuk pada huruf sesudahnya ini asyamsu al komaru ini fatajidu anna al atau alif lam ya, engkau dapati bahwasanya al atau alif lam fi syamsi pada lafaz asyamsu tersebut mudghamatan fi syini diidghamkan pada huruf shin. Jadi alif lam ini diidghamkan, dimasukkan pada huruf shin. Huruf awal dari syamsun tadi yang bertemu dengan alif lam. La yasihu an tidak benar kalau engkau mengatakan al syamsu ya tidak benar tidak tepat kalau dikatakan dengan lapat ini al syamsu lamnya tampak itu tidak benar yang benar asyamsu jadi lamnya masuk pada huruf shin dalam lafaz ini nah yang demikian inilah yang disebut dengan syamsiyah jadi alif lam itu diidghamkan atau masuk pada huruf sesudahnya. Wa tajidu allama fil qamari zahiratan. Dan engkau dapati lam pada lafaz al-qamari pada lafaz al-qamaru tersebut zahiratan itu tampak. Ma udhimat tidak diidghamkan. Tidak dimasukkan. Al-qamaru lamnya tampak idhar atau zahir, zahirah, tampak, tampak jelas. Lam, al, komaru. Jadi dia tidak diidghamkan pada huruf qaf yang sesudahnya. Ini. Nah, yang demikian disebut dengan qamariyah. ketika lamnya itu tampak ketika di e, diikuti pada huruf sesudahnya. Walihada la yasihu an dan oleh karena ini tidak benar ketika engkau mengatakan al Ya. Pada lafaz al komaru kalau diucapkan dengan idgham <coughs> menjadi al itu tidak benar. Ya. Salah. Ya. Yang benar al komaru lamnya tampak. Hmm. <coughs> Fa'in udhimat fima ba'daha maka jika alif lam itu diidghamkan pada huruf sesudahnya, fahiya syamsiyatun maka dia itu syamsiyah. Wa in udhirat fahiya qamariyatun. Dan jika alif lam itu ditampakkan, maka dia itu qamariyah. Dan semacam ini dia dimasukkan pada huruf sesudahnya disebut dengan syamsiyah. Kemudian yang semacam ini al-qamaru itu tetap tampak, maka yang demikian disebut dengan qamariyah. Baik. Dan dijelaskan di sini eh, secara ringkas ya alasannya kenapa disebut Syamsiyah dan Qamariyah. Sumiyat Syamsiyah kan ya, dia dinamakan dengan Syamsiyah ya. Lianna aslaha minas syamsi. Karena asalnya atau, atau pokoknya yang dijadikan apa? acuan, dijadikan patokan ya. Minas syamsi dari lafaz asyamsu ini yakni al asla alladhi ja'aluhu aslan fi hadha asyamsu asal atau pokok ya, yang mereka jadikan sebagai acuan sebagai patokan dalam hal ini fi hadha adalah lafaz asyamsu ya. maka disebut dengan syamsiyah karena yang dijadikan acuannya dijadikan pokoknya kata-kata yang lain yang semacam ini nanti tinggal mengikuti seperti ini asyamsu diidghamkan sehingga dinamakan dengan syamsiyah wa qamariyatan wa sumiyat qamariyatan dan dinamakan dengan qamariyah li'anna al-asla alladhi ja'aluhu fi hada al-qamaru karena pokok atau dasar yang mereka jadikan pada masalah ini pada hal ini adalah lafaz al-qamaru yang dijadikan pokok atau dasar atau acuan atau patokan tadi terkait dengan lam yang tampak ini pada lafaz al komaru sehingga yang semacam ini disebut dengan komaria jadi ada dua macam alif lam yang masuk pada isem ada alif lam samsiyah dan ada alif lam komaria dari huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28 huruf nanti sebagian atau lebih tepatnya separuh persis ya setengahnya 28 setengahnya berapa 14 14 huruf nanti termasuk yang syamsiyah dan 14 huruf termasuk yang qamariyah ya. Hafal. Ada yang hafal. Yang yang komariah dulu. Yang termasuk huruf-huruf komariah ketika dihubungkan dengan alif lam Itu yang pertama. dan alif ya. Apa? Hamzah. Al-Hamzah tuh Hamzah. Contohnya Al-Abu. Al-Abu. Lamnya tampak. Kemudian yang kedua Al-Ba'u Contohnya al bau Kemudian Tak, tak, tak, fi Contohnya Al-Jannatu Kemudian Ha Contohnya Al-Haqqu Kemudian Al-Kha'u Kha' contohnya al-khaliqu kemudian al aini huruf ain contohnya ya, al kan? ain bisa jadi contoh juga al ain ain ya. al ilmu al ghoin huruf Ghoin berikutnya. Contohnya al ghoni atau al-ghina'u. Fa. Contohnya Al-Fatihatu Contohnya Al-Qaf Contohnya Al-Qur'an Amin. Kaf. Berikutnya al-kafu kaf. Al kahfi al-kitabu. Berikutnya mim al ma'u ha berikutnya al ha'u huruf ha contohnya hal al-huda petunjuk al-hadiyu atau al-huda petunjuk berikutnya al-wawu huruf wawu wawu contohnya apa al-waladu dan terakhir ya huruf ya contohnya al-yadu tangan Hitung berapa? 5 5 14 ya. Jadi 14 Komaria. Itu nama hurufnya ya. Hamzah, Ba, Jim, Ha, Ko, Ain, Roin, Fa, Kof, Kaf, Min, Ha, Waw, Ya. Yang ya sisanya sudah ada 14. Apa berarti? Sa, Sa, Dal, dal Ra, Zai, Sin, sin Sot, Bot, Fot, bot Lam, Nun. Lam dan Nun. Contohnya bisa dicari ya. Jadi yang salah ini berarti samsia ada bunyi contoh bisa dicari. At-tajiru untuk tak misalkan. at untuk tak apa? At-taubu. Kalau dal At-tiku. Okay. Eh. Dal emas dahab az-zahabu emas sin as-sayyaratu kalau sin asamsu atau mungkin juga bisa yang lain sot as asfabru bot apa bot atau bot do walau dolin abdol bot Ya. Ya. fa at-tahuru at-tuhuru at-taharatu tuhara tuhur za az-zulmu az-zulmu kezaliman az-zulmu Dol, ain, goin, fa, lam, Allahmu daging al dan nun apa nun? Hmm? An-nasu, manusia. Jadi 14 pemaria dan 14 syamsinya. Di Jurusul Lughah jilid 1 pelajaran ke 4 atau 5 ada jurus-jurusnya. Itu bisa dilihat di sana. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dari ini atau dari sebelumnya? Tidak ada. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Alamatul af'ali. Ya, tanda-tanda fi'al. Ya, kalau sebelumnya dibahas tentang tanda-tanda isim, sekarang pada jenis yang berikutnya yaitu fi'al. Tanda-tanda fi'al. Jadi al-af'al itu bentuk jamak dari fi'al. Ya, al-fi'lu ini jamaknya al af'alu. Kalau alismu apa jamak kemarin? Al asma'u. Alismu. Membacanya alismu. Karena pada ismu hampirnya wafal ya, tidak diucapkan, maka dibaca alismu. Tapi jamaknya ini hampirnya patah, dibaca al as al af'alu al asma'u ini pengucapan hamzah mulai diperhatikan dibedakan ada hamzah faqat ada hamzah wasal bagi yang sudah pernah belajar ya coba diperhatikan dari diluruskan bagi yang belum ya nanti insyaallah ada pembahasan Kala <clears throat> al-musannif berkata al-musannif yaitu Ibn Ajurum rahimahullah Wal fi'lu adapun fi'al ya'rafu diketahui, dikenali bi qad dengan kata qad wasini dikenali dengan sin wasaufa dengan saufa wa ta'it ta'nisi as-sakinati dan dikenali dengan tak ta'nis as-sakinah tak ta'nis yang sukun sakinah ini maknanya sukun ya juga perhatikan ya membacanya yang panjang sinya as yang bermana apa sukun yang yang bersukun jadi huruf yang bersukun itu sakin tapi kalau sakinah ini maknanya ketenangan ketentraman hati atau ketenangan ini berbeda ya. sebelum bacanya juga diperhatikan panjang pendeknya jangan keliru jangan terbalik karena kalau terbalik keliru nanti maknanya juga keliru ya bukan tak taknif yang tenang tapi tak taknif yang sukun ini ya jadi fi'il itu bisa diketahui dengan tanda-tanda ini yakni qad kemudian sin, huruf sin, kemudian saufa dan tak taknis sakinah. Tak taknis yang sukun. Jadi ada berapa ini? Ada empat ya. Qala syarih, berkata syarih yakni Ibnu Utsaimin rahimahullah, arba'u alamatin, ada empat tanda. Ya. Kullu kalimatin masbuqatin setiap kata yang didahului biqad dengan qad fahiya fi'lun maka dia itu adalah fi'il Kullu kalimatin masbuqatin bisini wa saufa fahiya fi'lun. Setiap kata yang didahului oleh sin dan saufa, maka dia itu fi'al. Kullu kalimatin maktumatin. Eh, di sini maktumatin. Eh, setiap kata yang diakhiri, eh, maktumah itu diakhiri. Bita itaknis sakinati dengan tak taknis yang sukun, fahiya fi'lun maka dia itu fi'al. Jadi kalau khat kemudian fin dan saufa di depan. Kalau yang tak taknis di belakang. Nanti dilanjutkan insya Allah. Allah alam subhanallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalama'an amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. <clears throat> Tadi tanda-tanda fi'il ada empat setiap kata setiap kata yang apa didahului oleh pat termasuk fi'il kemudian setiap kata yang didahului oleh sin termasuk fi'il setiap kata yang didahului oleh saufa termasuk fi'il dan setiap kata yang diakhiri oleh tak taknis as-sakinah ini juga termasuk fi'il. Jadi qad, saufa dan sin itu mendahului di depan dari kata-kata tersebut dari fi'il-fi'il tersebut. Adapun tak taknis as-sakinah itu di belakangnya atau di akhirnya. Hmm dan berbeda dengan ism eh, tanda-tanda fi'il di sini ya tidak semuanya bisa berada dalam satu kata ya, ada ada kesamaan dan juga ada perbedaan artinya tidak harus empat empatnya bahkan tidak mungkin empat empat ini ada dalam satu kata mungkin hanya dua yang bisa berkumpul ya, kap dan tak taknis itu saja ada pun yang lain ini tidak bisa berkumpul dalam satu fi'il. Hmm. Tidak bisa berkumpul dalam satu fi'il hanya qad dengan tak Ada Adapun yang lainnya satu dengan yang tidak tidak bisa berkumpul dalam satu kata. Hmm. <clears throat> Kemudian masing-masing dicontohkan di sini oleh Syekh Misalul awali contoh yang pertama dalam ayat qad aflahal mu'minuna sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-1 ayat yang pertama aflaha fi'lun dalam ayat ini kata aflaha adalah fi'al ad-dalilu dalilnya Duhulu qad dalil yang menunjukkan bahwa aflaha itu termasuk fi'al adalah duhulu qad masuknya qad. Jadi qad masuk pada aflaha. Jadi dalam bahasa Arab itu diistilahkan dukul atau dakhala, yang masuk. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa? Mendahului. Ya, gitu ya. Jadi dukul qad maksudnya mendahului. Ya. Atau e, aflaha itu didahului oleh qad. Dimasuki oleh qad. Hmm. Berarti aflah itu fi'il. Kemudian al-mu'minun dalam ayat ini ismun adalah ism. Ad-dalilu dalilnya dukhulul alifi wal lami masuknya alif lam didahului oleh alif dan lam. Kemudian tanda yang kedua asin itu sin dalam ayat kalla sayalamun di surah An-Naba ya ayat yang keempat sayalamuna ya, dalam ayat ini ada kata saya lamuna. Nah, ini dirinci. Untuk ya lamuna fi'lun adalah fi'ol. Kenapa? Li duhu li sini karena masuknya sin. Jadi pada saya lamuna itu ada dua kata. Yang pertama sin karena karena hanya satu huruf ya, maka disebut dengan namanya yaitu sin, huruf sin. Kemudian diikuti oleh fi'il ya lamuna jadi ini sin ya huruf sin ya dia masuk pada fiilnya ya lamuna ini nah sin ini tandanya dan ya lamuna itu fiilnya jadi sin tanda untuk fiil tersebut yang berikutnya untuk tanda yang ketiga yaitu saufa fi surati al-hakum dalam surah al-hakum apa al-hakum Takatur, itu surah at dalam ayat yang ketiga kalla saufa ta'lamuna kalla saufa ta'lamun saufa ta'lamuna ya, ta'lamuna fi'lun ya, ta'lamuna ini adalah fi'al kenapa lidukhuli saufa karena masuknya saufa ini kalau yang anata tadi kalau saya lamun kali-kali tidak mereka akan mengetahui kemudian yang di surah at kalau tak saufa ta'lamuna kali-kali tidak mereka akan mengetahui jadi antara sin dan saufa itu maknanya sama eh, menunjukkan mustakbal eh, atau istiqbal ada menunjukkan makna akan datang Hmm. Hanya bedanya apa? Kalau sin itu relatif lebih dekat waktunya, kalau sofa relatif lebih jauh. Relatif ya, aja ukuran dekat jauhnya ya relatif. Tapi kedua-duanya sama secara makna itu al-mustaqbal. Ini. mereka akan mengetahui atau yang di soal hal hakum tadi kalian akan mengetahui ini. Selanjutnya keterangannya tadi Fakullu kalimatin setiap kata dakhalat alaiha asinu yang dimasuki oleh sin dimasuki oleh huruf sin fahiya fi'lun maka dia itu adalah fi'al Wa kullu kalimatin dakhalat 'alaiha saufa dan setiap kata yang dimasuki oleh saufa fahiya fi'lun maka dia itu fi'il. Ini. Jadi yang dimasuki sin maupun yang dimasuki saufa itu semua termasuk fi'il. Fa idza kanat sinu minha ya. Fakat takunu fi'lan wakat la takunu. Ya. Jika sin itu darinya dari kata tersebut sin yang ada dalam satu kata itu fakat taku nufi'lan maka bisa jadi kata itu termasuk fi'al wakat la takunu dan bisa jadi itu bukan fi'al maksudnya suatu kata ketika huruf awalnya itu huruf sin maksud dari penjelasan ini ya keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Muslimin ini jadi suatu kata yang huruf awalnya itu huruf sin ya, maka bisa jadi kata tersebut termasuk fi'il bisa jadi itu bukan fi'il bagaimana penjelasannya sama talan misalnya sihron, sihron, ya, diawali sin Sifron, huruf awalnya kan huruf sin. Iya. Apakah ini fi'al? Bukan. Dijelaskan di sini ya. Fasinu sin huna fasinu huna min yatil kalimati. Sin di sini itu termasuk dari bagian bentuk kata itu sendiri. Jadi dia bagian dari kata itu sendiri. Jadi huruf sin ini termasuk dari bagian kata ini sendiri bukan lafat yang lain. Hmm. Artinya dia kalau seandainya ini hilang, nanti akan mengubah makna atau menjadi tidak bermakna. Ya. Sehingga huruf sin di sini dia termasuk dari bentuk kata atau bagian dari kata itu. Hmm. Sehingga kalau yang seperti ini, ini bukan fi'il. Kenapa? Karena sinnya itu termasuk dari bagian kata itu. Fasinu allati hiya alamatun alal fi'li sin yang itu merupakan tanda untuk fi'al kharijatun an binyatil kalimati ya, itu di luar dari bangunan kata di luar dari bentuk kata di luar dari bagian kata itu sendiri sama ya. salam contoh ya eh, tadi ya saya lamuna ya sa ya lamuna sin di sini dia bukan bagian dari fiil bagian dari kata yang berikutnya dia terpisah sin itu satu huruf kemudian kata yang berikutnya itu fiil ya awalul fi'li dijelaskan dalam saya alamuna ini awalul fi'li al, eh, yaun awal dari fi'il tersebut adalah ya ini ya ya yang di sini ini huruf awal dari fi'ilnya ya lamuna wasinu dafalat alaihi dan huruf sin ini dia masuk pada kata tersebut pada fi'il tersebut jadi kalau sinnya hilang tidak mengubah makna artinya ya lamuna tetap bermakna mereka mengetahui tidak mengubah makna yang ini kalau ditambahkan jin tadi sekedar menunjukkan makna akan datang itu saja. Tapi tetap tidak mengubah yang makna yang dasar dari ini. Tapi kalau yang sihron tadi, kalau ini hilang, apa makna dari apa ini? Hmm. Kan tidak ada, apa maknanya jadi berubah. Jadi kalau kalau ini bagian dari kata, maka itu bukan tanda fi'il. Tapi kalau dia di luar dari kata itu, maka ini yang inilah yang menjadi tanda untuk fi'il. Ini. Hmm. Jadi tidak semata-mata semua kata yang diawali sin kemudian itu fi'il tidak. Perhatikan sin itu sin yang mana? Ya, sin yang bagaimana? Gitu ya. Hmm. Yang seperti inilah yang menunjukkan itu sebagai tanda untuk fi'il. Kalau saufa kan jelas, saufa lapatnya agak tersendiri ya, saufa sudah jelas. Kalau yang sini itu tadi ya, yang agak mungkin ini e, rancu atau tercampur dengan yang kata-kata yang semacam ini. Maka perlu di sini Syekh menjelaskan, memisahkan ya, supaya jelas, tidak keliru. <clears throat> Berikutnya, wa qauluhu dan ucapan Musannif Ibn Ajurum rahimahullah ta'u ta'nisi as tak tak ta'nis as-sakinah. Ya. Nanti dijelaskan insyaallah. Ush ushturita syartaini. Ini ini disyaratkan ada dua syarat. Ya. Al-awalu yang pertama Ta'u ta'nifin Syarat yang pertama adalah tak ta'nif makna dari tak taknis adalah apa? Itu huruf tak. Karena namanya ta ya. Jadi itu huruf tak. Kemudian taknis. Taknis maknanya apa? Menunjukkan muannas perempuan jenis perempuan. Jadi tak taknis maknanya apa? Huruf tak yang digunakan untuk menunjukkan muannas, menunjukkan jenis perempuan. Ya. Kalau ada tak, tetapi tidak menunjukkan mu'annas, tidak menunjukkan jenis perempuan, maka bukan tak taknis. Sama-sama tak, ya, tetapi berbeda faedahnya. Ada tak taknis dan ada, ada tak yang bukan taknis. Ya. Watani yang kedua sakinatun sakinah apa tadi maknanya yang sukun berarti tak ini nanti apa sukun makna sukun apa tidak berharokat entah itu bomas fathah atau kasrah bukan yang ini tapi yang sukun sehingga dari nama itu tadi ya tak taknisi as-sakinatu tak yang digunakan untuk menunjukkan jenis mu'annas perempuan Kemudian tak itu sukun. Fakulu kalimatin setiap kata maka setiap kata khutimat diakhiri di tak taknis sakinati dengan tak taknis sakinah ini fahiya fi'lun maka dia itu adalah fi'ol setiap kata yang diakhiri jadi apa? Tak tak sakinah itu letaknya di akhir dari fi'il. Kalau yang qad, sin dan salfa, tadi di awal, di depan. Tapi kalau tak taknis, sakinah ini di akhir, di belakang. Iya. Dan itu menunjukkan tadi fi'il e, kata yang diikuti tadi adalah fi'il. Misal zalika qauluhu ta'ala misalnya, misal untuk itu adalah ucapan Allah Ta'ala Qalatil a'rabu. Qalatil a'rabu. Orang-orang Arab itu mengatakan ini di surah Al-Hujurat bisa dibuka di ayat 14. Sehingga di sini pada lafaz qalat. Qalat fa kalimatu qalat fi'lun. Kata qalat jadi qalat itu asalnya taknya disukun ya. Qalat. Qalat ini adalah fi'al. Li'annaha khutimat bita'i eh, li'annaha khutimat di ta'ik ta'nisi aswati sakinati karena kalat ini diakhiri dengan tak ta'nis as yang sukun. Jadi kalat sukun. Hanya saja dalam ayat itu dibaca kasrah karena sesudahnya alif lam. Ya, qalatil a'rabu. Sesudahnya kan al-a'rabu alif lam. Nah, pada alif lam, alifnya tidak diucapkan, langsung ke lamnya. Lamnya kan sukun ya. ya. Lamnya sukun, alifnya atau hamzah wasal tidak diucapkan. Sukun ketemu sukun. Ya, tidak bisa dalam bahasa Arab demikian. Maka untuk menghindarinya, yang ini asalnya sukun dia dibaca kasroh sehingga bisa bersambung qala til a'rabu tapi walaupun demikian tetap dikatakan ini tak taknis sakinah jadi dilihat asalnya tetap dikatakan itu tak taknis sakinah. Dan kalat itu fi'il. Karena dia diakhiri dengan tak taknis ini. Contoh yang lain, waqalat ajuzun aqimun. Waqalat ajuzun aqimun dan dia dia di sini istri Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Sarah. Ajuzun aqimun ya, seorang yang tua renta dan mandul ya di surah Az-Zariyat ayat yang ke-29 kisahnya ya Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi dua malaikat kemudian mengkabarkan akan mendapatkan putra ya. padahal beliau sudah tua maka dikatakan di sini waqalat ajuzun aqimun nanti bisa dilihat ya tafsirnya faqalat fi'lun jadi lafaz qalat ini adalah fi'il li'annaha li'annaha futimat di tak ta'nifi as nabi karena dia itu diakhiri dengan tak taknis as aslakinya Qalat. Ini jelas hukumnya. Kalat. Iya. Jadi yang menjadi tanda itu fi'al ketika tadi apa? Tak taknis Kemudian sakinah. Kemudian di sini dicontohkannya. itu ada contoh. Baitun. Baitun Huruf akhirnya apa ini? Ta. Akhiruha ta'un. Akhirnya adalah ta. Lakinnaha laisat lit ta'nifi. Akan tetapi ini tidak untuk ta'nif. Ya. Saitun, huruf ta yang ada di akhir. Apakah itu menunjukkan ta'nif? Tidak. Tidak menunjukkan mu'annas. Ya. Balhia min binyatil kalimati. Tetapi tak itu termasuk dari bentuk kata itu. Termasuk dari bagian dari kata itu. Sehingga zaitun termasuk fil atau bukan? Bukan. Dia isem. Zaitun walaupun diakhiri dengan tak. Tetapi karena bukan tak tak taknis. Maka dia bukan fil Bahkan ini isem. Ini. Karena taknya adalah bagian dari kata itu sendiri. Dan juga yang menguatkan itu Islam apa? Dia ditanwin, ya, zaitun dengan tanwin. Jadi tidak sembarang ta, tapi ta taknis, ta yang menunjukkan untuk muannas. Wa qauluhu ta utaknis sakinatu dan ucapan musonif tak taknis asakina, ya ehtirazan min ghairi sakinati ya untuk menjaga, maksudnya membedakan dengan yang ghairi sakin itu yang tidak sukun. Jadi adanya istilah as itu untuk menjaga artinya membedakan dengan yang tidak sukun. Ghairi sakinati. Fa inna ta'atani fi ghairi sakinati fa inna ta'at ta'nifi ghaira as karena sungguh tak ta'nif yang tidak sukun berarti ada ya jadi tak taknis ada yang sukun, ada yang tidak sukun. Ini ya. Fa inna ta'a ta'nisi ghairas sakinati laisat min alamatil fi'li. Jadi tak taknis yang tidak sukun itu tidak termasuk tanda fiol. Jadi yang tanda fiol ketika tak tak apa? Sukun. Kalau tidak sukun berarti apa? Bukan tanda fiol. Tidak menjadi tanda untuk fiol. Takulu kau katakan contohnya. Hadihi syajaratun. Syajaratun. Ini. Hadhihi bakaratun. Ya. Hadihi ta'u ta'nisin. Ini adalah tak ta'nis. Eh, tak yang ada di akhir dalam contoh ini sejaratun Sakaratun ini juga disebut dengan tak tak Ya. Kalau ya sebelumnya ya, kalau ada yang mengatakan itu tak marbutah, ya benar. Tapi dari sisi apa? Bentuknya. Bentuk tulisannya marbutah. Ya, bunder. Ya, ya, tak bunder atau marbutah. Itu dari sisi bentuk penulisannya. Tapi dari sisi faedah, dari sisi makna, ini tetap disebut dengan tak nih. Kenapa? Karena dia menunjukkan mu'annas. Syajaratun mudakar atau mu'annas? Mu'annas. Bakaratun mudakar atau mu'annas? Mu'annas. Dari mana? Tak tak tak. Hmm. Ya. Jadi tak yang seperti ini juga disebut dengan tak tak ini. ini. Karena menunjukkan mu'annas. Walakin akan tetapi ghairu sakinatin dia tidak tanwin ya uh, afwan tidak sukun walakin ghairu syakinatin akan akan tetapi tak di sini itu tidak sukun ya dia berharokat goma ya tidak sukun walaupun itu tak taknis tetapi dia tidak sukun maka tidak menjadi tanda fi'al ya, idan jika demikian syajaratun la naqulu innaha fi'lun pada lafaz syajaratun tidak kita katakan itu adalah fi'al. Kenapa? Li'anna tak ta'nifi ghairu sakinatin karena tak taknifnya itu tidak sukun. Bakaratun la naqulu fi'lun pada kata bakaratun tidak kita katakan itu adalah fi'al. Li'anna tak ta'nifi ghairu sakinatin karena tak taknifnya itu tidak sukun. Jadi yang men menjadi tanda untuk fi'il ketika tak takdis itu fa'il atau sukun. Ini yang menjadi tanda untuk fi'il. Kalau tak takdis tapi dia tidak sukun, maka ini bukan tanda fi'il. Ini ya. Bisa dibedakan dipahami. Kalau Allah Ta'ala ya, dicontohkan ini dalam ayat Allah ada rahmatum min rabbi ya di surah Al-Kahfi ayat 98 dia berkata ini adalah rahmat dari Rabbku rahmatun laisa fi'lan rahmatun ini bukan fi'al anna ta'at ta'nifi ghairu sakinatin karena tak taklifnya itu tidak sukun maka rahmatun itu bukan fi'al bahkan dia isim jadi tadi disyaratkan tak yang menjadi tanda untuk fi'il. Yang pertama dia taklis menunjukkan mu'annas. Yang kedua sakin, sakinah yaitu sukun. Dua syarat harus terpenuhi untuk menunjukkan kata itu fi'il. Satu paragraf terakhir di sini tentang tanda-tanda fi'il ya. Idan lil fi'li arba'u alamatin. Jika demikian, fi'il itu mempunyai empat tanda. Wa hadhihi alamatu fiha ma yakunu lil madhi. Dan tanda-tanda ini, tanda-tanda pada fi'il ini ada yang untuk fi'il madhi. Wa minha ma yakunu lil mudhari'. Dan diantaranya ada yang digunakan untuk fi'il mudhari'. Wa minha ma, yaku, ma huwa mustarikun. Dan diantaranya ada yang itu mustarik, yang berserikat. Artinya sama-sama. Baik digunakan untuk maudi dan juga untuk mubarak. Untuk fi'il maudi dan untuk fi'il mubarak. Fa ta'u ta'nisi as-sakinatu tahtasu bil maudi. Tak ta'nis as-sakinah itu khusus untuk fi'il maudi ya taktasu bil maudi khusus untuk fi'il maudi wasin wa saufa taktasu bil mudari'i sin dan saufa itu khusus untuk fi'il mudari ya. hanya digunakan untuk fi'il mudari sin dan saufa wa qad adapun qad tadkhulu al maudi wal mudari'i qad itu masuk pada fi'il maudi dan juga pada fi'il mudhari. Tidak dari jenis fi'ilnya, tak taknis hanya untuk maudi, sin dan saufa hanya untuk mubarak, adapun qad untuk kedua-duanya, maudi dan juga untuk mubarak. Bisa untuk maudi, bisa untuk mubarak. Kemudian dari sisi letaknya, qad wa takunu qad fi awalihi. Qad itu keadaannya ada di awal fi'il artinya mendahului fi'il eh, di depan asinu wa saufa wa takunani fi awalihi sin dan saufa keduanya ini berada di awalnya di awal fi'il eh, di depan fi'il eh, mendahului fi'il ta'u fi aslakinati ta'u fi aslakinatu wa takunu fi akhirihi. tak ta'nif aslakinah ini keadaannya ada di akhirnya di belakang tadi me mengakhiri atau menutup dari atau di belakang VO. Ini. Dari sisi letak, hot, sin, dan sauba di depan mendahului Ada pun tak taknis, sakina, dia di belakang, di akhir VO. Ini. Ini empat tanda untuk VO. Dan tadi yang bisa berkumpul dalam satu VO hanya kot dan tak taknis ada pun yang lainnya tidak bisa berkumpul dalam satu fi'il sebagai tambahan ya taufa dan sin tidak pernah bertemu dalam satu fi'il satu kata kat dengan sin, kat dengan taufa tidak bisa ya, Tak taknis dengan sin dan taufa tidak bisa ya. tapi kalau kat dengan tak Taknis bisa dalam satu kata dalam satu fi'il. Ada yang ditanyakan? tentang ini alamatul fi'li, alamatul af'al. Selesai tentang tanda-tanda fi'il. Untuk yang berikutnya alamatul harfi, tanda harf. Insyaallah Allah dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Kalau mau dibaca dulu pelajari ya, lebih bagus lagi ya. Tafadhol. Wallahu a'lam ala kullikum kekurangannya. Subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillah.